Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita selesaikan atau setelah kita selesai pembahasan permasalahan yang ke-11 dan yang ke-12 bahwasanya Nah, orang-orang jahiliyah mereka mengingkari kias yang sahih dan mereka berdalilkan dengan kias yang batil dan faktor yang mendorong atau membawa mereka untuk mengingkari kias yang sahih dan berhujah dengan kias yang batil adalah sebagaimana yang sudah kita baca kemarin dari kalamnya Syekh Shalal Al-Fauzan Habibullah taala. Yang terakhir kali beliau sebutkan kemarin, "Walladhi hamalahum 'ala hatainil mas'alatain." Yang mendorong mereka atau yang membawa mereka, enam untuk untuk apa? Untuk berada di atas dua permasalahan ini, huwal jahlu bil jami' wal farik. Bodohnya mereka dengan perkara jami' dan perkara farik. Apa itu jami' kata beliau? Al jami'u alladhi yubna 'alal qiyas. Jami' itu adalah yang dibangun di atasnya al qiyas. Maksudnya apa? Qiyas tersebut dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan syurut atau syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wal farik alladzi la yasihu ma'ahul qiyas. Farik itu tentunya sesuatu yang apa? Yang berseberangan, yang tidak dibenarkan bersamanya qiyas. Maksudnya qiyas tersebut adalah qiyas yang fasid. Nah, sebabnya itu. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya barakallahu fikum mengenai permasalahan yang ketiga 13 termasuk ritual atau amalan perbuatan jahiliyah orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang yang nah barakallahu fikum yang hidup Nah, di masa atau di zaman sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Yang ke-13 kata beliau di sini atau sebelumnya dalam babnya itu al-hulu bi ahli ilmi wassalah. Termasuk perbuatan mereka adalah sikap berlebihan terhadap ahlul ilm dan orang soleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya kita menempatkan atau memuji menyanjung ahlul ilm dan orang soleh sesuai dengan kadarnya nggak masalah. Tapi berlebihan mereka apa? Bukan sekedar sanjungan, sanjungan kemudian pujian bahkan hingga mengangkat apa? Sebagian mereka menjadi wali atau sebagian mereka nam diangkat menjadi nabi atau sebagian mereka diibadahi disembah. Nah, bila itu yang diinginkan dengan apa? Sikap hulu di situ maksudnya. Nah, para fikum. Ada pun kita memuji Nah, para ulama sesuai dengan martabat dan kedudukannya tidak masalah. Eh, menyanjung para ulama, eh, barakallahu fikum, memberikan apa istilahnya? ta'dil, merekomendasi para ulama sesuai dengan kadarnya tidak masalah barakallahu fikum. Tapi permasalahannya apa? Sikap berlebihan ini yang dilarang. Iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari perkara hulu, sikap berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya hulu itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, hati-hati dengan sifat hulu. Jangan berlebihan dalam memuji, jangan berlebihan dalam menyanjung barakallahu fikum, sanjunglah pujilah. Naam barakallahu fikum berikan saudara kita rekomendasi sesuai dengan apa? Yang layak, yang pantas baginya. Tidak boleh tidak boleh berlebihan barakallahu fikum. nah tidak boleh berlebihan. Demikian juga kalau kita menjarah, ya, mentahdir, memperingatkan orang-orang hizbiyin, memperingatkan ahlu bid'ah wad dalal, tentunya dengan cara yang insaf, pertengahan, tidak serampangan, tidak sembarangan, tidak berlebih-lebihan. Dalam artian ketika kita mentahdir mereka, tahdirlah agama manhaj maslak mereka metode cara mereka dalam berdakwah, nah kesesatan mereka dalam berdakwah, eh, agamanya, ajaran mereka seperti itu. Kalau yang kita jarah hanya nah kalafikum fikum cacat dalam tubuhnya atau badannya, itu tidak perlu dan itu malah justru apa? Tidak pantas bagi kita. Misalkan si fulan itu hizbi kenapa? Karena hidungnya pesek. Misalkan si fulan itu muktadek kenapa muktadek? kepalanya besar. Nah, ini bukan hujah seperti ini malah justru akan merendahkan sunnah nanti. sunnah itu sembarangan dalam memtabe, eh, sembarangan dalam menghizbikan, sembarangan dalam mengkafirkan, alasannya cuma karena hidungnya pesek, alasannya karena kepalanya besar. Sehingga kalau seandainya kita barakallahu fikum mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari kesesatan orang yang sesat atau memperingatkan kaum muslimin dari ajaran-ajaran kesesat, ajaran-ajaran sesat, nah dan semisalnya usahakan jangan nah barakallahu fikum diikutkan nah barakallahu fikum cacat pribadi. Dalam artian cacat pribadi itu yang berkaitan dengan badannya. Tapi yang kita cacat, yang kita Enam kritik yang kita enam sebutkan kepada kaum muslimin adalah apa? Ada kekeliruan, kesesatan, ya, eh, manhajnya, akidahnya, agamanya dan semisalnya seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Dan jangan berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan itu tidak bagus. Sifat hulu, naam itu tidak bagus. La ifrat wala tafrit. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula apa? Menganggap remeh atau dalam artian menyepelekan. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Naam barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini Al-mas'alatu salisata asyarata. Al-mas'alatu as asyarata. Permasalahan yang ke-13. Al-ghulu fil ulama was-salihin. Sikap berlebih-lebihan pada para ulama nah, atau terhadap para ulama dan orang-orang saleh. Naam. apa? Sikap mereka apa? Perbuatan mereka apa? Sikap berlebihannya. Mereka menyanjung, mereka memuji, bahkan mereka menyembah, bayangkan itu. Na'am waliyadzubillah. Kaqaulihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahud dan Nasara, mereka telah apa? Naam telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk penduduk api neraka jahanam. Naam, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam mereka berada di neraka jahannam khalidina fiha mereka kekal di dalamnya nam ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Wal iyad billah. Wal iyad billah. Nam, Perhatikan sini. Wahai ahlu kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan. Jangan kalian hulu di dalam agama kalian. Wala taqulu 'allahi ilal haq. Dan jangan sekali-kali kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar. Naam. Ayo, hati-hati sikap hulu jika berlebihan dalam menjarah, jika berlebihan dalam ta'dil itu tidak bagus. Semuanya diletakkan pada tempatnya itulah yang dinamakan dengan hikmah. Wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Eh, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya barakallahu fikum. Kita menjarah memperingatkan bagi orang yang layak yang berhak untuk diperingatkan, seperti itu caranya. Kemudian kita menta'dil, merekomendasi seseorang, menyanjung, memuji orang, nah barakallahu fikum sesuai dengan kadar yang layak baginya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tidak boleh eh, sampai berlebih-lebihan. Na'am barakallahu fikum. Syarahnya qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Nah, setelah kita baca ucapan atau kalamnya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala, kemudian kita sekarang akan baca syarahnya. Naam. Asy-syarh syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Wa hadhihi mas'alatun khatiratun." Ini adalah permasalahan yang berbahaya. Nah, permasalahan hulu ini permasalahan yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Sudah kita jelaskan tadi ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kalian dan jauhilah sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Karena sungguhnya ghulu atau sikap berlebih-lebihan adalah yang menyesakan umat sebelum kalian. Wal billah. Jangan berlebih-lebihan. Nah, barakallahu fikum. Semuanya harus berhati-hati. Berhati-hati dalam mentakdil, berhati-hati dalam jarah. Semuanya harus disertai dengan apa? Ilmu yang dimiliki Nah, barakallahu fiikum, jangan sembarangan. Nah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati, pelan-pelan. Nah, barakallahu fikum itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan sifat tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Wal billah. Berikutnya. Wal ghuluwu ma'nahu fil lughah. Hulu itu maknanya secara bahasa adalah az-ziyadatu 'anil haddi, yaitu az-ziyadah tambahan dari batasannya atau melampaui batasannya. Itu. Kalau terjemahan bebasnya berarti apa? Ghulu itu melampaui batas gitu. az berarti lebih itu kan. Nah, hat itu batasan. Jadi melebihi batasannya gitu loh. Kalau secara bebasnya melampaui batas gitu. Nah, yukal dikatakan ghala al-qidru. Nah, dikatakan dalam sebuah ungkapan Arab, orang Arab ghala al-qidru. Berarti apa? Berarti periuk itu telah apa? Telah melampaui batasannya. Maksudnya apa? Biasanya misalkan periuk atau misalkan kendil dan misalnya untuk masa air. Nah, atau pansi untuk masak air gitu. Kemudian kalau airnya sudah mendidih, melampaui batasannya enggak? Naam, akan apa? Akan na'am barakallahu fikum menguap, kemudian melampaui batasannya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Istilahnya kalau bahasa Jawanya umup gitu ya. Udah umup itu sudah. kalau mendidih bahasa Indonesianya mendidih, udah mendidih biasanya apa? Air itu akan melampaui batasan kider atau batasan periuk tersebut atau batasan panci tersebut. Itu secara na'am makna secara bahasa. Nah, dikatakan ghalal kidru Nah, maknanya adalah apa? Idar tafa'a fihi al-ma' bisababil ghalayan. Ini. Apabila air itu naik disebabkan karena apa? Dikarenakan mendidih tadi itu. Ghalayan itu mendidih ya. Nah, misalkan kalau kita ngerebus air gitu kan, biasanya na'am. Kalau kita ngerebus air kemudian airnya ditaruh di atas panci atau di dalam panci kemudian atau periuk misalkan kalau sudah mendidih bagaimana airnya? Airnya nggak akan semakin ke dalam, akan naik dan akan melampaui batasannya itu. Ini namanya apa namanya? Namanya adalah al-ghulu secara bahasa. Naam. Wa yuqalu ghala as atau juga ada yang mengatakan dalam ungkapan orang Arab ghala as Apa artinya? Harganya itu melampaui batas. Misalkan harganya satu naam barakallahu fikum satu porsi bakso misalkan satu mangkok bakso harganya 10 ribu, ternyata ini kok harganya sekarang naik menjadi 30 ribu. Wah, ini berarti ghala si'ru. Harganya melampaui batas. Eh, naam. Idhar ya, idza 'anil haddi al-ma'ruf, apabila harga tersebut naam ya, naik melampaui dari batasan yang sudah ditentukan atau batasan yang sudah ma'ruf. Misalkan ya, misalkan barakallahu fikum, misalkan bensin biasanya satu liter itu cuman 8.000 atau misalkan 7.500. Ini naik sampai 15.000. Naik sampai berapa? 15.000. Berarti otomatis sudah melampaui batasan. Sudah melampaui batasannya, naam. Sudah melampaui batasannya barakallahu fikum seperti ini maknanya. Ini contohnya saja ya. Naam. Disebutkan sini perhatikan ghala si'ru. Naam, ghala as-si'ru idza tafa'a naam apabila naik anil haddil ma'ruf eh, apabila harga tersebut naik dari apa dari batasan yang sudah tentukan biasanya cuma 7500 nah naik menjadi 15000 ribuan melampaui batasannya nah ini contohnya secara bahasa Fal ghulu huwa ziyadatu wal irtifa'anil hadil ma'ruf. Maka hulu itu ada tambahan dan naiknya dari batasan yang telah ditentukan. Dari batasan yang sudah ditentukan itu namanya hulu. Nah, eh, wa na'am barakallahu fikum. Kata beliau sini, "Na'am fal ghulu huwa maka hulu itu adalah az wal irtifa'." Naam. Itu tambahan dan juga naiknya 'anil hadil ma'ruf dari batasan yang telah ditentukan. Kalau terjemahannya bebas apa berarti melampaui batas gitu aja. Nah, itu yang lebih mudah diartikan melampaui batas. Nah, ya, melewati batasannya berarti melampaui batas gitu. Itu hulu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wal hulu na'am fi syar'i ada hulu secara syariat adalah huwa azdiyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi al bihi. Naam, barakallahu fikum azdiyadah. Apa azdiyadah ini maksudnya? Yaitu sikap berlebihan di dalam mengangkat seseorang nah di atas kedudukannya yang layak baginya. Misalkan dia adalah nam seorang nabi, eh, akhirnya diangkat menjadi rob atau tuhan atau sembahan. Nah itu, itu hulu. Atau misalkan orang biasa, nah dia angkat, dia puji, dia sanjung, nah kedudukannya seperti nabi misalkan. Nah ini juga sikap hulu. Jadi al hulu secara syariat adalah apa? Az-ziyadatu fi raf'i syakhsin. Sikap berlebihan. nah di dalam mengangkat seseorang fauqa manzilatih. Tentunya mengangkat derajatnya gitu ya atau kedudukannya ya di atas apa? di atas melebihi apa kedudukannya yang layak bagi dia. Kalau dia itu nabi ya nabi sudah katakan nabi. Kalau dia manusia biasa ya manusia biasa. Jangan dikatakan manusia dikatakan malaikat. Jangan dikatakan nabi dikatakan rob. Nah ini hati-hati seperti ini barakallahu fikum. Naam kaziyadah fi haqqil anbiya aw salihin. Seperti sikap berlebihan pada haknya para nabi dan haknya para orang-orang saleh. Nah, mereka mengangkat para nabi menjadi rob, sesembahan. Mereka juga mengangkat orang-orang saleh Nah, sebagian mereka diangkat menjadi wali atau diangkat menjadi siapa? Barakallahu fikum, eh, setingkat dengan nabi atau bahkan mengagungkan mereka seperti pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala walaniyatubillah. Wa raf'ihim an qadrihim dan sikap berlebihan apa? Naam atau mengangkat mereka an qadrihim dari keadaan atau kedudukan mereka ila rububiyah awil huluyah ini. Nah, sampai tingkatan kepada apa? Tingkatan rububiyah atau uluhiyah bayangkan tuh. Nah, bahwasanya si fulan Eh, orang soleh itu bisa memberikan rezekinya. Ini mengangkat kedudukannya seperti naam haknya Allah SWT, hak rububiyah. Kemudian fulan ini layak disembah, fulan ini. Kenapa layak? Karena dia bisa ini dan itu. Ayo, ini juga sampai tingkatan uluhiyah. Hati-hati ya. Nah, Jadi hulu, naam barakallahu fikum secara istilah nah atau syariat adalah sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Apa itu? Az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi Allah iqatu bihi, ala iqati bihi. Yaitu mengangkat enam eh, atau berlebihan di dalam mengangkat seseorang di atas kedudukannya yang layak baginya. Nah, paham ya? Di atas kedudukan yang layak baginya diangkat melebihi gitu loh. Nah, nabi diangkat menjadi Allah atau Rabb karena berlebihan itu. Atau misalkan manusia biasa, nah dia angkat menjadi apa? Menjadi nabi. Ayo, eh, wah, seperti itu. Nah, nah waliyadzubillah ya, eh, ayo nah. Berikutnya, fa'alul jahiliyah ghala fil ashkhas. Maka orang-orang jahiliyah mereka berlebihan nah di dalam apa memuji dan menyanjung pada ashkhas beberapa atau enam seseorang nah, beberapa orang hatta raf hatta rafa'uhum an qadrihim hingga mereka pun mengangkat mengangkat mereka na'am melebihi daripada kedudukan mereka manusia biasa diangkat menjadi nabi ya. nabi dan Rasulullah taala diangkat menjadi apa menjadi rob misalkan nah Kata beliau, hatta rafa'uhum an qadrihim ila an ja'aluhum arbaban ma'allah. Hingga sebagian mereka mengangkat nah, beberapa orang tadi diangkat apa? dari kedudukannya. Nah, menjadi apa? Men, dan bahkan hingga mereka menjadikan nah, atau beberapa orang tersebut mereka jadikan sebagai rob-rob bersama Allah Subhanahu wa taala. Kama ghalal yahud fil Uzair. Sebagaimana sikap berlebihannya Yahud kepada Uzair, mereka mengatakan apa? Na'am wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah katanya. Nah, orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa Nasara al-Masiha ibn Allah. Naam. Ewa. Dan orang Nasara mengatakan bahasa al-Masih anak Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Naam. Ewa. Tapi apa? Tapi ini sekedar ucapan mereka saja. Sekedar ucapan mereka saja bukan bukan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam artian ucapan Allah taala bukan Maksudnya yang mengatakan Uzair itu anak Allah, Al-Masih itu juga anak Allah, itu semuanya adalah apa? ucapan mereka. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Nah, itu. Itu ucapan mereka saja yang mereka ingin menyamai. Nah, atau mereka itu ingin sama-sama dengan apa ucapan orang-orang kufar sebelum mereka. Nah, bolehnya billah. Naam. Nah, barakallahu fiikum. Berikut sini kata beliau sini barakallahu fikum kata beliau, kama ghalal yahud fi Uzair wa qalu huwa ibnullah, sebagaimana sikap berlebihannya orang-orang Yahud kepada Uzair. Eh, yang mereka itu berilmu tapi tidak beramal. Naam. Wa qalu mereka mengatakan huwa ibnullah, Uzair itu anak Allah. Wa kama ghalatin nasara wa rafa'a Isa bin Maryam. Naam, sebagaimana sikap hulunya berlebihan orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu, Nah, mereka mengangkat derajatnya Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam minal basyariyah war risalah nam ilal uluyyah wal a'yadu billah. Mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam dari derajat manusia dan kerasulan menjadi derajat uluhiyah. Jadi ilah menjadi ilah disembah gitu ya. Wa qalu huwa ibnullah bahkan mereka mengatakan itu adalah anak Allah. Isa itu anak Allah. Wa kadzalika qaum Nuhin lamma ghalau fis salihin. Demikian juga kaum Nabi Nuh ketika mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh, wa sawwaru suwarahum dan mereka menggambar gambar-gambar mereka wa tamathilahum dan juga bikin patung-patung mereka, tsumma abaduhum kemudian mereka pun menyembah mereka dalam artian kaum Nuh tersebut, nah menyembah orang-orang soleh tersebut, nah atau gambar atau istilahnya patung-patung orang soleh tersebut farafa'uhum ila martabatil uluhiyah akhirnya mereka pun apa mengangkat derajatnya nah sekedar gambar eh, gambar orang soleh tersebut atau patung orang soleh tersebut seperti kedudukannya al uluhiyah wa qalu la tadharunna alihatakum mereka mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan sembahan kalian. Wala tadarunna dan jangan kalian meninggalkan waddan. Jangan meninggalkan waddan. Wala tidak pula suwa. Wala tidak pula yaghus. Wa ya'uq tidak pula ya'uq. Wa nasra tidak pula nasra. Jangan ditinggalkan. Ja'aluhum alihatan. Mereka menjadikan itu semuanya adalah alihah. Wallah alam bisawab. Cukup sekian dulu yang disampaikan. Nah, barakallahu fikum semoga Allah taala menjauhkan kita semuanya dari sikap hulu karena ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum terutama dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama itu adalah umat yang pertengahan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan umat adlan khiyara umat pilihan umat pertengahan yang senantiasa menyuruh pada perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar melarang dari perkara yang mungkar wallahu alam sawab cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya bi idznillah jalla wa ala adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya wallahu alam sawab rabbil alamin